سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Padahal Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ittakhadu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Sungguh betapa buruk apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh-tubuh mereka membuat engkau kagum. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur kata mereka, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون Dan apabila dikatakan kepada mereka, Marilah beriman, agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. mereka membuang muka, dan engkau melihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka, atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون Merekalah yang berkata kepada orang-orang Ansor, Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Yaquluna la'in ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Mereka berkata, Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesal, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.